cukup banyak cara-cara syar'i untuk bela Islam. Cukup banyak cara-cara syar'i untuk bela agama. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal saleh. Yang ketiga, ittiba'us syariah. Mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Empat, as-sabru wal istiqamah alaih. Kita sabar dan istiqamah di atas agama Allah yang mulia ini. Ah, lima, takwa. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah menjaga agama ini. Kita Ditegaskan lagi amar ma'ruf. Nahi mungkar. Menegakkan sholat. Menunaikan zakat. Dan tamassuk bihadati berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini. Termasuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu jarang. Maka membela agama itu barakallahu fikum dimulai dari individu kita masing-masing. Kita membela agama Allah dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang mukmin, orang yang saleh, orang yang bertakwa, Orang yang istiqomah di atas sunnah. Yang melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk yang lain. Jadikan diri kamu soleh dulu. Benahi akidahmu. Benahi tauhidmu. Benahi manhajmu. Benahi prinsipmu. Semangat dalam beramal soleh. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Hada Baru kemudian mengurusi yang lain membela agama, membela Islam dengan menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar terkait dengan kaum muslimin yang lain. Membenahi akidah umat, membenahi prinsip-prinsip dasar manhajnya umat, membenahi ubudiyah mereka, akhlakiyah mereka, adabnya mereka, muamalah mereka dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Memberantas berbagai macam kekufuran, kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, akhlak yang buruk, dan yang lain-lain. memperbaiki umat dengan tasfiyah dan tarbiyah tadi. Barakallahu itu dimulai dari situ. Akan muncul yang namanya orang-orang yang siap menjadi ansar din, pembela-pembela agama. Siap sebagai ansarullah, pembela-pembela Allah, ansarun nabi, pembela-pembela nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah, pembela-pembela sunnah Rasulullah alaihi akan muncul. Dengan upaya-upaya tadi barakallahu fikum akan datang janji-janji dari Allah. Muslimin akan dibela, agama Islam akan jaya, makar-makar semua musuh-musuh agama hancur. Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memadaratkan muslimin sedikit pun. Agama akan menang akan jaya. Muslimin akan menang akan jaya. Muslimin akan memimpin dunia. Negara mereka akan aman, sejahtera, damai. Radio Syiar Islam. Com